وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا وهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين ارحمنا ربنا هب لنا min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wahai yang maha menatap wahai yang maha baik berkahi majlis ini ya Allah engkau lah pemberi segala karunia karuniakan kepada kami nikmat iman ya Allah nikmatnya hati yang hakul yakin padamu nikmatnya ibadah nikmatnya amal soleh, nikmatnya istiqomah, nikmatnya husnul khotimah. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Asma Allah yang kita kaji Kesempatan ini adalah Al-Wahhab. Allah yang Maha Pemberi karunia. Jadi semua karunia itu pemiliknya hanya Allah. Semua karunia yang memberikannya juga hanya Allah. Kalau Allah memberi karunia, tidak ada yang bisa menolak. Kalau Allah tidak memberi karunia, tidak ada yang bisa mendatangkan. Kalau Allah mencegah, tidak ada yang bisa memudahkan. Kalau Allah memberi, tidak ada yang bisa menghalangi. Penderitaan kita adalah kalau kita berharap kepada selain Allah. Karena yang kita harapkan tidak punya. Yang kita harapkan tidak memiliki, tidak bisa memberi, kecuali hanya jadi jalan kehendak Allah. Ingin apapun dalam hidup ini harusnya cuma satu yang ada dalam pikiran kita, yaitu Al-Wahhab, Allah yang Maha Pemberi. apapun bentuk karunia hidayah Allah yang memberi beramal Allah juga yang memberi jodoh Allah yang memberi anak Allah yang memberi bahkan semua kebaikan yang kita syukuri pun bisa bersyukur Allah yang memberi kita pertemuan ini jelas karunia Allah. Setan mati-matian mencegah kita dari pertemuan ini. Tapi taufik Allah. Mungkin saudara pagi tadi berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la hawla wa la quwata illa billah. Hudita wa kufita wa wukita itu dikatakan kepadanya ditunjuki dicukupi dilindungi setan berbicara kepada teman-temannya bagaimana kita menyesatkan orang yang ditunjuki dicukupi dilindungi Allah nafas juga karunia kedip juga karunia jantung berdetak adalah karunia bahkan menyebut Alhamdulillahirrabbilalamin itu pun karunia makanya setiap kali kita bersyukur bertambah karunia surat Ali Imran ayat 8 ini saya kira sudah hafal saudara-saudara di sini ada Allah menyebut antawah al awahab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idhadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya Allah ya Rabb kami Tuhan kami Rabb kami janganlah engkau jadikan hati ini cenderung condong kepada kesesatan sesudah engkau memberikan hidayah petunjuk kepada kami dan karuniakan kepada kami rahmat dari sisimu ah, innaka karena sesungguhnya engkau adalah al wahab maha pemberi karunia ini doa ini pasangannya adalah doa yang paling sering dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik Duhai ya Allah yang membulak balik hati Tetapkan hati ini dalam agamamu. Kenapa begitu? Karena hati ini ada di antara dua jari Allah. Kalau mendengar kata dua jari Allah, jangan membayangkan jari orang, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamislihi syai'un, tidak menyerupai dan diserupai apapun. Jadi kita ingin istiqomah juga harus minta ke Allah karena mudah bagi Allah mencabut karunia ini sekarang rajin ke masjid besok lusa malas sekarang rajin tahajud bisa hilang sekarang menghafal Quran dicabut nikmatnya bisa tidak hafal tuh jadi malas bahkan jadi melanggar kita tidak boleh lengah karena yang mengaruniakan istiqomah adalah Allah subhanahu wa ta'ala bagi saudara yang belum dapat jodoh, jangan nyari ke saya, ya. Saya kalau dimintai ya, AA, saya sudah siap menikah. Saya tolong carikan jodoh. Aduh, berat. Nanti kalau jadi ada masalah, pasti nyalahin saya. Ah, memilihnya ngaco lebih baik minta kepada siapa Al-Wahhab kalau ingin nikah dengan akhwat ketahuilah setiap akhwat itu ciptaan Allah setiap akhwat milik Allah bukan milik bapak ibunya bapak ibunya itu ketitipan jalan terlahirnya dan jadi amanah Kayaknya calon mertua tidak setuju kepada saya. Kalau Allah setuju, itu calon mertua tinggal dibalikan saja hatinya. Bahkan juga dibalikan dompetnya. Ya. Yang tadinya enak, tiba-tiba ingin membiayai dan sudah kamu nikah. Semua biaya saya yang tanggung. Termasuk apartemen, tolong selesaikan cicilan gitu. surat jodoh surat jodoh teh surat apa Al-Furqan ayat 74 masa saudara belum apa wajah-wajah penuh pengharapan Al-Furqan 74 ya sudah apa belum waladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama dan orang-orang yang berkata Rabbana wahai Tuhan kami Rabb kami anugerahkan kepada kami istri-istri kami pendamping hidup ya dan keturunan sebagai penyejuk hati kami dan jadikanlah kami jadi anutan orang-orang yang bertakwa imam bagi orang yang bertakwa artinya jodoh Allah yang ngasih anak Allah yang ngasih anak soleh Allah juga yang nyolehkan sebagai orang tua tidak bisa menyolehkan anak boro-boro menyolehkan anak nyolehkan diri sendiri saja susah ah, kenapa ada anak yang merasa minder. Boleh jadi ini karena salah menyikapi dari orang tuanya. Anak minder karena dia salah fokus kepada dirinya sendiri secara syariat ya. Kenapa dia lebih salah fokus kepada dirinya sendiri? Dia tidak menerima keadaan dirinya karena orang tuanya sering salah menilai anaknya. Nilai di sekolah 5, kamu bodoh. 4, belet. Rapotnya merah, memalukan, ditanamkan terus. Seakan-akan nilai seorang anak itu ada di kertas nilai. Ini tidak adil. Akibatnya anak mempersepsi dirinya bodoh, loon, memalukan, tidak bisa apa-apa karena orang tua yang terus menghantam ini tidak amanah harusnya bagaimanapun keadaan anak kita orang tuanya terima keadaan itu Nah nilai kamu lima kamu anak bapak bapak bangga ibu bangga padamu kalau orang tua sudah tidak nerima keadaan anak, bagaimana anak bisa mempersepsi dirinya dengan benar? Jangan dinilai anak karena wajah, karena kepinteran, itu mah sudah pemberian. Kamu IQ jongkok. Ini serius hadirin. Bukan orang tua yang menciptakan anak. Makanya harus diterima ciptaan Allah ini. Karena Allah yang menciptakan anak. Anak ada keterbatasan, ada kekurangan. Ya mau anak saya. Papa bangga. Ibu bangga. Engkau adalah anak. Nilai lima hanya sebuah angka. Benar? Tapi ini anak sebuah karya sempurna dari Allah. Terima keterbatasannya. Terima kekurangannya dengan lapang dada Anak bisa menerima nanti kekurangan dirinya. Bisa mempersepsi dirinya dengan baik. Kalau sudah begitu, anak bisa bisa percaya diri. Tapi kalau selalu dihina dan direndahkan anaknya, anak jadi tidak percaya diri karena salah menilai dirinya sendiri. Nah, kita harus minta tolong ke Allah, membulak balik hati anak. ingin ingin istri yang soleha jawab hadirin kalau mau mau kalau tidak tidak saya segini lembutnya mau punya istri soleha terlalu keras jangan emosional yang proporsional mau punya istri soleha gimana caranya minta ke Allah dan layak diberi tidak lelaki yang kurang soleh oh, perbaiki diri Allah melihat Ikhwan memperbaiki diri aduh ah saya banyak dosa jangan nyindir saya sama deh ya Toba innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin Allah tutupi dosa kita tobat saja tidak usah dibeberkan orang tidak tahu dosa kita karena Allah nutupin mumpung ditutupi hapus dengan permintaan ampun tapi masa lalu saya kelam tinggal tobat sekarang dan masa lalu nggak bisa dirubah dengan dipikirkan tobat tobat Allah melihat dia semakin tobat. Kalau dulu kelam, mungkin pasangannya ini yang gelap. Bercahaya nur, ya. Nur Fatimah, Nur Zuleha, yang maaf yang namanya sama tidak usah ngacung ah. Makin tinggi marifatnya, dosa dihapus, Allah cinta kasih nanti yang derajatnya sekufu oleh Allah dan semua tingkatan akhwat juga dalam genggaman Allah jadi tidak usah ngulincer terus di sini ngeceng nggak ngepek ya, ya. dibuat enak enak kowe bukan tidak boleh saudara mencari karunia di sini sudahlah rada ngepas ya cari karunia di sini tapi harus ingat Allah tahu saudara pinjam jaket teman ya itu motor-motor teman tidak ada rahasia dalam pandangan Allah benar ah tobat sajalah hadirin akhwat ya sudah nanya saja <laughs> mau punya suami yang soleh syaratnya tahu calonnya mau sama akhwat itu ya Allah yang menjodohkan kalau Allah menjodohkan tidak ada halangan harus yakin bulat utuh bahwa yang ngatur jodoh itu hanyalah Allah dan Allah ngasih ke kita tidak harus sesuai dengan penampakan kita misalkan hidung dengan hidung demes dengan demes, galing dengan galing tidak, sesuka Allah saja ya jangan lihat ke fisik Wah saya maaf Mana ada yang mau sama saya Itu menghina Allah Karena fisik kita ciptaan Allah Allah yang ngatur jodoh Tubuh kita ciptaan Allah Apa salahnya Makanya husnuzon Bulat saja di hati itu Allah lah yang ngatur jodoh Ingin punya anak Surat Ash-Shura ayat 49 ayat 49 sampai 50 ya lillahi ada Ustaz ada silakan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi satu-satunya pencipta anak adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin anak harus minta ke penciptanya. Ada empat jenis rumah tangga yang Allah beri. Ada yang cuma diberi anak perempuan, anak ke satu perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan. Aduh, ingin anak lelaki, mudah-mudahan yang keempat. Barulah yang keempat, anak perempuan juga. Maunya Allah itu. Ada yang laki-laki. Saya, adik kakak laki-laki. Saya paling besar laki-laki, Adeda, Agung, yang terakhir, ayah minta. Alhamdulillah keluar anak perempuan ada yang perempuan aja, ada yang anaknya laki-laki semua, ada yang kombinasi laki perempuan dan ada yang tidak laki tidak perempuan alias tidak dititipi anak. Jadi gimana itu ada yang banci bencong nggak ada. Ini cuman ini pilihannya cuman empat. Itu mungkin ujiannya adalah ada hormonnya atau kecenderungan perasaan. Uh, pernah bincang-bincang dengan yang mengurus hamba-hamba Allah yang merasa waria. Katanya kalau diusahakan keluar sifat laki-lakinya keluar itu. Oh jago sih amane. Gitu, Tapi kalau tidak keluar lembur. Nah, mungkin ujiannya di sana. Kalau terus berusaha mengeluarkan laki-lakinya karena memang fisiknya laki-laki dengan pertolongan Allah, ya bisa. Hanya pahalanya mungkin lebih besar dalam berjuang untuk mengatasinya. Begitulah. Karena yang dilihat ini hanya laki-laki, perempuan. Tidak ada laki-laki perempuan. Makanya pernikahan itu baru menghasilkan anak kalau sepasang Sendal itu sepasang karena kiri dan kanan Silakan pakai sepatu Kiri dua-duanya Migren tuh hadirin Kejepit cinggirnya ya Tidak normal Hadirin Jadi kalau ingin punya anak Harus minta ke pemilik penciptanya Siapa? al wahab Allah ingin punya anak laki-laki Allah yang menentukan ingin punya anak perempuan Allah juga yang menentukan bagaimana kalau yang tidak punya anak Siti Aisyah juga tidak punya anak tidak kurang kemuliaannya wah kalau gitu bagaimana nanti saya yang mendoakan dikubur berbuat baik saja kepada anak-anak yang lain juga ciptaan Allah benar Ridho menerima takdir rahimnya tidak ada atau spermanya tidak bisa membuahi ridho dengan takdir ikhtiar boleh sepanjang ikhtiarnya yang sah yang halal ya bagaimana bayi tabung bayi tabung tuh kalau saya dengar syaratnya satu memang sel telurnya dari perempuan itu spermanya dari laki-laki yang sah dan dokternya juga dokter yang amanah jangan sampai apa jadi bule ya? Nah, berarti sperma siapa itu? Dokter iseng tidak amanah ya. Ada teman istrinya seorang dokter e, menikah sudah mendekati usia 50 istrinya. berulang kali berusaha punya anak tidak berhasil bayi tabung gagal gagal terus ayo berangkat umroh minta kepada Allah penciptanya saya lupa tanggal tepatnya ya kalau tidak salah 12 Oktober 12 Oktober umroh ketemu di sana di tanah suci minta ke Allah cuman Allah jangan bergantung kepada dokter dan kepada tabung harus jelas dulu tabung apa itu yang jangan yakin kepada teknologi karena kalau Allah tidak mengendaki tetap tidak jadi jangan bersandar kepada peralatan kepada keahlian tapi kepada Allah obat kalau tidak salah saya mohon maaf 12 Oktober gitu dan pada 12 Oktober setahun kemudian, lahir bayinya. Maha suci Allah yang menciptakan. Itu dari segi usia sih sudah tidak memungkinkan untuk hamil dengan baik. Sekarang anaknya sudah ada. Siapa yang menciptakan? Allah. Oh. Ah, saya pengen punya anak ya harus nikah dululah ya. Saya agak sulit punya anak nih ah, sudah lama. Coba amalkan surat Nuh ayat 10. Jangan cuma dibaca ya, tapi dipahami dan diamalkan. Bisa dibantu Ustaz baca. أعوذ billahi من الشيطان rajim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا Maka aku berkata kepada mereka, Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh dia maha pengampun. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Nah ini amalan yang Allah perintahkan kepada yang ingin punya tambahan rizki, ingin dikaruniai hujan, rizki yang banyak, anak juga yang banyak, serta infrastruktur memperbanyak istighfar. Kalau saudara buka di internet ada tuh, ada rumah tangga yang belum punya anak dapat amalan ini istighfar istighfar suami istri itu ampun ya Allah hamil istighfar lagi hamil lagi istighfar lagi hamil lagi kata istrinya agak dikurangi sedikit istighfar <laughs> tiga ada boleh tidak tergantung ada atau tiada suami dan yang memberi itu adalah Allah. Ini harus bulat hadirin. Karena kalau sudah bersandar kepada selain Allah, kita cenderung mengabdi jadi hambanya. Yang menganggap perusahaan sebagai sumber rezeki, takut sekali PHK. Padahal rezeki dari Allah. Saya mau hijrah A, tapi saya takut kalau hijrah ini pekerjaan yang saya jalan ini kurang halal. Saya tahu, tapi saya takut kalau saya hijrah rezekinya dari mana? Ye. Yeah. Sekarang sudah tahu ini enggak halal, ya tinggal hijrah saja. Jangan sampai cemas kepada yang belum terjadi, tapi tidak mencemaskan apa yang sudah terjadi harusnya yang tidak halal ini yang kita cemaskan ada bingung sedikit ya hmm? misalkan kerjaan kita tidak halal tahu berhenti kenapa karena ini udah jelas tidak halalnya ini sudah jelas musibahnya jangan takut hijrah karena kalau kita hijrah nanti saya nggak ada rezekinya bagaimana yang belum terjadi ditakutin yang sudah terjadi tidak ditakutin seperti yang punya pacar perbuatannya habis gimana kalau saya pisah dengan dia nanti siapa lagi yang mau sama saya eh udah jelas ini lagi ngaco ya halo jangan ragu-ragu der-der aja rezeki mah ada kok ini kita-kita aja ya rezeki kita lebih tahu kita di mana dibanding kita tahu rezeki kita di mana. Nih, eh? dia tahu saya di sini. Tahu nggak ini air madu? Lebahnya di mana? Ngangkutin dari kembang mana? Dikumpulkan oleh siapa? Dibawa oleh peternak madu, dijual Sumatera nih, madu Sumatera. Dibawa ke sini, ketemu dengan air dari sumur yang mana gotong tuh ke sini dibawa masuk kelas sini saya tidak tahu lebah yang mana tapi lebah tidak tahu saya di mana ya <laughs> kayak kayak asal ada salah ngomong <laughs> ada yang salah kayaknya ya maksud saya teh ada di sini gelasnya itulah yang sederhana Kadang-kadang salah ngomong hadirin. Intinya saya haus lah itulah hadirin. <laughs> Banyak bertele-tele bisa. Alhamdulillah. Kalau sudah masuk, dia jadi rezeki saya. Begitulah hadirin. Jadi jangan takutlah ya Allah Maha Pemberi. Ayo, apa yang saudara perlukan dalam hidup ini? Jong, cepetan dan mau apa bingung gitu hmm. nggak punya keinginan eh siapa tuh diijabah deh ingin diluruskan tugas akhir pantas sudah kelihatan stres begini gini kalau ada dosen yang susah ditemui ketahuilah dosen itu adalah makhluk ciptaan Allah. Karena ada beberapa dosen yang rada susah. sudah gitu nggak? Itu iya kelihatan dari wajahnya. Tenang ya, jangan digini terus itu teh berat kepala namanya. Dek, sholat sunnah dua rakaat. Ya Allah, dosen ini milikmu dalam genggamanmu hatinya dibulak-balik olehmu saya serahkan urusan ini kepada engkau ya Allah. Hilang gitu. Sambil jalan istighfar. Sampai di ketemu sana. Mau apa kamu? Kamu ngedoain saya ya? Nah. Saya mau pergi jadi nggak jadi. Wah. Kalau ngandelin Allah maka semuanya milik Allah. Tapi tidak banyak yang ngandelin Allah hadirin. Wa iyurid kabi khairin fala roda li fadlih yusibu bihi may yasha'u bin ibadi wa huwal ghafurur rahim. Lengkapnya ini surat Yunus 107. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh jelas. Wa iyam saskallahu biturrin fala kasyifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menyentuhkan kemudaratan padamu, apapun bentuknya tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah sendiri hati gelisah tidak ada yang bisa menenangkan selain Allah jalan-jalan ke pantai malah tsunami naik ke gunung meletus di kota gempa udah ke Allah saja wasta'inu bisobri wassalah hadirin ditimpa sakit tidak ada yang menyembuhkan selain hanya Allah loh apa artinya dokter dokter itu bisa jadi jalan kesembuhan tidak ada dokter ada tabib tidak ada tabib dibekam tidak ada bekam ada yang dengan al-fatihah saja jadi jalan kesembuhan maka bulat dulu hati ini nggak boleh bercabang bahwa semua karunia adalah milik Allah. Kepahitan apapun langsung Allah lah satu-satunya. Menjerit sekeras apapun, berlari ke penjuru bumi manapun, menghibah kepada siapapun, tetap saja yang bisa menghilangkan kepahitan hanyalah Allah Ghafurur Rahim yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa iyurid kabi khairin dan jikalau Allah menghendaki kebaikan rusuh kurusuh kor <laughs> korma hadirin nah kita tidak boleh membuka hal ini ya nggak maaf ya teruskan <laughs> aja beliau saum belum buka seribu satu alasan berbaik sangka ya lebih enak kan tapi kalau cuma satu dimakan sendiri gimana <laughs> gitu maaf maaf maaf ya dimaafkan tidak kalau dia maafin diambil kormanya Hadirin, sudah, ah, sudah, jangan suka usil begitu. Sampai di mana tadi teh? Nah, kalau Allah menghendaki kebaikan, oh umroh kemarin. Yang tertua umroh tuh usianya 94 tahun. Tidak pernah terpikir bisa umroh. Veteran perang, dari mana sudah sepuh, terbatas. Kalau Allah mau ngundang, sampai ke tanah suci makanya kalau ngandelin Allah wa yurid kabi khairin pala radar tidak ada yang bisa nolak itu dek makanya Allah aja udah bulat hanya Allah penolong saya tetapi harus seperti Siti Hajar Siti Hajar hakul yakin ditinggalkan suaminya Nabi Ibrahim karena perintah Allah pasti Allah nyukupin Mekah waktu itu gersang, tidak ada penduduk. Hakul yakin, bulat Allah akan menjamin. Tapi kan tidak diam. Naik Bukit Sofa, turun, lari, naik ke Marwah. Turun, lari lagi, naik. Berapa kali? Tujuh kali. Jadi bulatnya hati yakin kepada Allah al wahab jangan pernah membuat kurang semangat ikhtiar dan giginya ikhtiar tidak boleh disandari ikhtiar itu karena beda kapling ikhtiar itu ibadah tawakal itu perintah jelas hadirin ah dosen mah bulak balik ku Allah datang ada dosen nurut ya hmm, bisa dibulak balik ku Allah nah, nanti dikepret hadirin ya harus sempurnakan ikhtiar ya silaturahim yang baik adab yang baik sudah ikhtiar ditolak misalkan ngelamar ada apa deh kesini Pak menurut surat Ar-Rum ayat 21 A'udzubillahi minasyaitonirrajim Allah tahu nih raja rada ujub wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah inna fi dzalika laayatun liqaumin yatafakkarun Omong apa deh itu teh Quran Pak jadi putri bapak itu adalah ciptaan Allah Allah yang menggenggam putri bapak bapak hanya diberi amanah saya niat menikahi putri bapak. Amit, amit. Baru juga datang polontong begini. Bapak tidak boleh menghalang-halangi Pak. Bapak hanya dititipi. Dia ilmu yakinnya teori benar. Tapi ikhtiarnya tidak benar. Baik kalau gitu kesimpulannya pergi sekarang juga evaluasi diri, tobat, oh kurang sopan. Datang lagi, tok tok tok bulan kedua. Ada apa deh? Perasaan saya pernah lihat adek. Iya pak, saya bulan lalu kesini. Oh, yang mau melamar anak saya tepat pak. Saya sudah evaluasi diri. Saya sudah belajar tobat. Kemarin ikhtiarnya kurang tepat. Jadi sekarang mau apa kesini? Ya saya mau melamar putri bapak pak ini adalah amanah dari Allah untuk Bapak. Dek, dengar ya. Bapak ini pejuang kemerdekaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali ditolak, tetap ditolak. Tolak. <laughs> Nah, ingat, ingat perjuangan Siti Hajar. Istighfar, tawadu ya Allah. Saya teh ujub ya, kurang tawadu Datang lagi bulan Maret ya, tok tok tok. Ada apa deh? Masih tetap mau ngelamar putri saya. Udah dua kali saya tolak. Pak, maaf. Siti Hajar tujuh kali, Pak. <laughs> saya ada kemungkinan lebih dari itu loh, Pak. Masya Allah adek saya baru saja malam bermimpi Andai saja saya punya menantu yang tangguh yang gigih dan ulet. Ade datang. Akan saya nikahkan dengan keponakan saya. <laughs> ya, namanya juga ngarang. Sesuka saya hadir. Dalam Pendek kata, waladina jahadu fina ranah dian nahum subulan. Yang gigih, ulet, sungguh-sungguh di jalan Allah tidak akan dikecewakan. Yakinlah hadirin, Allah sangat suka ihris ala ma yanfa'u bersungguh-sungguhlah dengan apa yang manfaat bagimu wasta'in billah dan mintalah tolong kepada Allah wala ta'azaz dan janganlah kamu bersikap lemah. Tuh begitu. Semangat deh. Kan pokoknya wirid terus ya. Gimana ah? kalau saya datang dosen tetap enak sama saya berarti saudara harus lebih banyak tobatnya mungkin selama ini banyak bikin enak orang lain ya pokoknya mah itu saja gofuru rahim minta ampunan minta rahmat Allah ah nggak disia-siakan pasti nggak disia-siakan ya siapa yang ngarap-ngarap apa lagi ada yang di atas ngarap-ngarap apa kan Bapak mau apa? Nambah apa? yang betul yang jelas dulu mau nambah apa <laughs> mencurigakan begini kata-katanya mau nambah usaha kenapa ngomong sama saya oh iya perlukah nambah usaha ah itu relatif yang perlu tuh nambah berkahnya begini hadirin Saya pernah membaca sebuah tulisan dari Mas Jamil Jaini, semoga Allah merahmati beliau. Ada orang yang kerja gaji buta. Jadi tidak kerja tapi tiap bulan dapat gaji. Padahal harusnya dia melakukan sesuatu tapi dia tidak lakukan. Sepertinya untung. Tapi katanya di dalam teori energi itu keseimbangan energi dia sudah minus tuh ini si uang yang dia makan tapi dia tidak kerja bakal ngundang bencana karena ini tidak barokah buat dia jadi kalau kita bisnis yang paling penting bukan jumlah usahanya tapi apakah bisnis ini semakin membuat nambah dekat dengan Allah atau tidak? Siapa tuh yang kambingnya dibanyakin? Yang seolah kambingnya dibanyakin oleh Allah sholat jamaah hilang ke masjid hilang itu kan istijraj, benar jadi minta barokahnya. nanti kalau dianggap layak oleh Allah ditambah ada jalannya tenang saja bisnis mah tidak usah agresif kepada jumlah agresif kepada berkah sepakat sama istri juga mas ya saya agak curiga asalnya ke sana arahnya <laughs> Ah berat hisamnya lah Coba Kalau belanja ke SMM Beli barang banyak lama nggak antrinya hmm. Yang bawa beli satu cepat Sama Yang punya istri satu dihisapnya cepat Hmm. Yang dua lebih lama Ustaz Arifin Ilham Lebih lama lagi <laughs> Maaf Ustaz Mas Buswo paling lama kayaknya karena memang tanggung jawab alah sempurnakan aja yang satu itu ya mas kenapa jadi nunduk begitu ada lagi satu lagi mau apa Akwat? ah saya emang nggak punya keinginan ah selain ingin nikah ya itu udah ingin hadirin ada lagi coba apa ya ingin pesantren ya kau pesantren daftar masa <laughs> Itu mah sederhana bisa Ada kelas berapa emang? Kuliah. Nah di sana buat SMP. Mau turun lagi apa? Mau sampai di detes ini ya minta ke Allah perkara bayar itu tinggal bayar ya. Kalau uangnya nggak ada minta ke Allah hadirin oh minta ke Allah apa susahnya ngebulak balik hati saya ya nggak? yang tadinya mau nerima jadi enggak misalkan atau yang tadinya enak jadi mau is asli nih ada ada seseorang tuh ya yang tiap lihat beliau tuh bawaannya mau ngasih uang aja saya nggak tahu apa wiridnya orang itu terus saya tanya ke teman-teman saya gimana sama ah saya juga asa nggak sah gitu ketemu dia nggak ngasih uang tuh dia mah nggak pernah nunjukin miskin Gak pernah nunjukin perlu, apalagi minta. Tidak ada. Dia mengamalkan itu tuh. Ilmu kemuliaan. Kalau sedang tidak punya, tidak mau menampakkan kefakiran. Dia tahan lapar juga. Tidak ingin kelihatan orang kelaparan. Kalau dia sedang marah, dia tahan kejengkelannya. Dan kalau dia sedang menderita, dia sembunyikan penderitaan Kata Imam Syafi'i, ini kan amalan yang bisa membuat seseorang mulia Allah kan tahu orang ini nggak punya uang apa sih susahnya ngegerakin hamba-hambanya buat ngasih tanpa mengurangi izah yang bersangkutan nah begitulah tadi pertanyaannya apa pesantren ya minta sama Allah yang bulak balik hati semua kru yayasan di sini apa lagi ini Tadi berusaha ngacung, ya sok katanya. Oh ingin dekat sama istri, beda kota gitu, minta sama Allah jangan sama tobat. Kayaknya harus tobat ini ya, tobat ya Allah. Kenapa harus kerja berjauhan habis ke dinasnya begitu? Kalau menurut saya ya kecuali kalau dengan jarak begini makin dekat dengan Allah makin amal soleh tapi kalau masih muda kayak gini jauh-jauh mah makanya saudara sering kesini kan sering itikaf ya itu meringankan beban pertama kontrakan lebih ringan yang kedua di sini mah nggak begitu pening dan lihatnya ada minta ke Allah ya kalau toh harus pilihannya pindah dan keluar dari kerjaan, keluar aja. Rezeki mah dari Allah bukan dari kantor. Kantor itu cuma salah satu jalan. Ah, saya sudah hijrah nih, ah. Asalnya saya mantap makan tabungan. Kemudian naik ke manset, makan aset. Motor dijual, HP dijual. Sekarang saya sudah hampir matang, ah. Makan hutang Tenang hadirin, kalau kita hijrah ke jalan Allah, mau berbuat karena Allah, Allah tahu mungkin dihabiskan itu karena kurang barokah. Jelas? Jadi mungkin dihabiskan oleh Allah hartanya karena mungkin ada yang kurang berkahnya di harta itu. Nanti dibuka linea baru. Tenanglah, kita ini dalam genggaman Allah setiap saat. Walaupun nggak punya makanan, saudara kan punya nyawa, benar? Punya mulut, punya mata, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, lambung, komplit. Dan pasti dikasih makan. Kalau Allah nggak ngasih makan, kita nggak bisa ibadah. Kita bakal dikasih pakaian karena disuruh nutup aurat, benar? Ah, selama ini aja kita ngaco, dicukupi, apalagi kalau kita mau benar. Makanya kita tuh ke Allah itu sisa udah lari ke sana lari ke sini nggak ada tolong ya Allah Allah tahu ini cuma sisa Allah yang utama sebelum ngomong ke siapa-siapa ada masalah di rumah masalah dengan suami sholat dulu dua rakaat lapor kepada Allah nanti Allah yang ngebulak balik hati telepon siapa ketemu dengan siapa akan dibantu oleh siapa semua makhluk Allah yang menggerakkan saya mau usaha gak ada modal gak ada modal gimana ada iman ada otak ada badan itu kan modal semua betul yang maksud saya modal uang dan tidak harus selalu pakai uang kalau Allah mau mah ada yang nitip donat ya pang jualkan ya gampang bagi Allah ngegerakin apa saja ini waktu ngebangun masjid ini tolong arsitek rancangkan yang terbaik masjid ini ini adalah rumah Allah di Darut Tauhid masjid harus jadi bangunan yang terbagus terbaik dibanding bangunan apapun ah, jamaahnya juga mahasiswa yang celengnya seribu dua ribu Gimana target 17,5 miliar tercapai? Maaf ya saya tidak nyindir saudara-saudara. Tapi kan ini fakta hadirin. Saya kan dapat laporan tiap itu yang Ah, sakit gitu. Kalau ngandelin kencereng hanya pengajian 5 juta, 3 juta, kapan jadi miliarnya? Tapi dah Allah yang bangun rumahnya sendiri. Makanya Darul tidak pernah minta-minta kemanapun. Gak ada cerita. Hmm, gak mau minta sumbangan. Kami memberi. Satu memberitahu ya. Ini ada bangunan. <laughs> ini serius hadirin. Saya bukan bersilat lidah, ini fakta. Yang kedua, memberi kesempatan. Orang kalau mau punya rumah di sorga, ayo kami bantu. Kami hanya ngebantuin aja. Nggak mau, nggak apa-apa. Jadi kita posisinya tangan di atas. Beres nih jadi masjid, benar? Enak gak sound sistemnya? Mahal nih. Karena Allah tahu kita ingin membuat rumahnya yang terbaik tapi tidak berlebihan. Allah mudahkan. Nih TV-nya gede tidak? Tuh saya kelihatan di sana. Mahal nih. Mual katakan Bukan seleng mahasiswa benar. Maaf hadirin saya tidak merendahkan ya. Kalau Allah mau dibalikan hati orang yang usaha ini pediatron mau wakaf ke sini. Allah yang ngebulak balik hati. Ini rumah Allah. Benar? Harus bulat. Makanya suka sedih yang eh minta sumbangan. tuh oh, tolong masjid daya karpetan. Wah, jangan begitu. Karena yang maha memberi itu hanya Allah. Hadirin, kalau ngomong begini dan masjidnya nggak jadi-jadi, boleh saudara curiga. Ya, tapi kan beres. Coba duduknya tekan sedikit. Empuk tidak? Hmm, eta teh mahal. Berapa semeternya ya? Wah kata oleh Maaf hadirin sekalian ya. Ini saya bicara begini an, untuk nambah yakin saja. Harus bulat hati itu. Cuma Allah satu-satunya. Ikhtiar itu adalah amal soleh. Tidak boleh jadi sandaran kalau saya begini akan begini. Oh, nggak boleh. Berarti kita menuhankan ikhtiar. Suka Allah saja kan? Saudara tahu yang nyumbang ke sini tuh ada yang keblok 500 juta, ada yang satu miliar. Pernah ada yang ditanya, "Kenapa Bapak nyumbang segede gini?" Kami tertarik, "Ah, ini sendal bisa begini rapi." Sendal rapi 500 juta cuman. Makanya kalau datang mahasiswa sendal berantakan, itu teh mengurangi rezeki ini. <laughs> Ada yang seneng lihat toilet. Ini toilet tempat kudunya rapi, bersih, pakai ada bunga-bunga segala, jebet 200 juta. Gitu. Allah yang ngebulak-balik hati. Mulai mikir. Tapi yaitu ana anda zoni abdi bi aku sesuai dengan prasangka hambaku kalau orang belum yakin ke Allah prasangkanya jelek kepada Allah bulat saja Alhamdulillah ada lagi Ustaz yang mau dibacakan Betul? mana Ustaz Musamil eh bacakan Quran Ustaz ini ada hafiz yang asuk Ustaz baca atau surat apa Tadi imam Salat isya beliau tuh nikmat ya. Saat apa? Quran surah An-Nur ayat 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن ولكن الله يزكى يزكي من يشاء والله سميع عليم Alhamdulillah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia, setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya tapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki dan Allah maha mendengar maha mengetahui subhanallah Masya Allah hadirin jazakallah khair Ustaz kita bisa berkumpul di sini pun hanya karena karunia Allah setan tidak suka datang ke pengajian malam-malam musim hujan habiskan bensin pulangnya macet Allah lah yang melindungi makanya kalau kita lihat orang-orang yang tidak ke masjid kita harus syukur bahwa kita dilindungi Allah dari kemalasan dan kita pun harus menolong orang yang tidak mau ke masjid karena sebagai rasa syukur kita kita ditolong begini nah jadi jangan meremehkan tapi membantu kalau orang kalau saudara punya anak diculik pasti kita akan lebih sibuk membebaskan dia dari penculikan nah begitulah seorang yang tergelincir berbuat dosa dia sedang diculik oleh tipu daya setan. Lah kita yang diberikan keselamatan harusnya membantu orang tersebut supaya bisa lepas dari cengkraman tipu daya setan. Bukankah begitu? Dalam dakwah itu begitu. Bukan sibuk bangga dan ujub dengan amal kita, tapi sibuk membantu orang lain agar bisa beramal. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Gimana caranya supaya bisa suara lembut begitu Ustaz? hmm? <clears throat> Ayo. Hadza min fadli rabbi. Ah benar, pita suara itu ciptaan Allah min fadli rabbi. Udah benar sekali. Nah kita yang agak rebek-rebek jangan berburuk sangka ya. Kenapa Allah menciptakan suara saya rebek? Karena diberi suara merdu juga itu cobaan. Penyanyi juga merdu-merdu suaranya. Dan lagunya bisa lagu maksiat. Untung nih Ustadz kita ini sudah merdu, diberi hidayah, taufik, senang baca Quran. Itu yang nyanyi-nyanyi juga. Uh, ujian ya. Masya Allah. Jadi sudah diberikan suara lembut, diberikan juga taufik, senang membaca Quran. Maka akhirnya فبأي آلاء ربكما تكذبان Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Sedangkan mengucap hamdallah juga sudah merupakan karunia Allah. Kalau nggak ditolong Allah nggak bisa syukur. Jadi memang kita tenggelam dalam samudra nikmat tiada bertepi. Kalau kita menderita Pasti cuma satu sebabnya Kurang bersyukur Terima kasih sahabat yang baik Terima kasih yang Jazakallah khair Ustaz Semoga istiqomah Karena itu yang paling mahal Istiqomah Didengar, dipuji, dikagumi orang Ini cobaan yang lebih berat Daripada dicaci, dihina dan dibully orang Baik, kita akan segera akhiri.